Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamkin amma ba'du faqala al muallifu rahimallahu ta'ala faslun Qiraatul Quran dan mushaf afdal minal qiraati ala dhahril qalbi Membaca Al-Quran dengan memakai mushaf itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran dengan hafalan. Alasannya, karena memandang mushaf itu sendiri adalah sebuah ibadah matlubah yang diperintahkan. Sehingga seorang yang baca Quran dengan membaca mushaf dia terkumpul padanya dua ibadah. Ibadah membaca dan ibadah memandang mushaf, melihat mushaf. Demikian yang dikatakan oleh Al-Qadi Husain merupakan salah seorang ulama besar Syafi'iyah. Demikian juga demikianlah yang dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dan sejumlah ulama salaf. Eh, bahkan Al-Ghazali menukil membawakan nukilan di Al-Ihya yaitu Ihya Ulumuddin bahasanya mayoritas para sahabat mereka membaca Al-Qur'an dengan memakai mushaf. Dan mereka para sahabat tidak suka atau benci Ayahku jayamun berlalu satu hari dan mereka tidak melihat mushaf. Artinya mereka tidak membaca Al-Quran. Kan ini sini disebutkan bahasanya para sahabat tidak suka, benci, lalu sampai ada satu hari berlalu dan seorang itu tidak membaca Al-Quran. Dan diatkan oleh Ibn Abi Dawud, Ibn Abi Dawud meriatkan, bahasanya membaca Al-Quran dengan memakai mushaf adalah ya, yang dilakukan oleh banyak para ulama terdahulu, ulama salaf. Dan aku tidak melihat adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Kemudian Anawi mengatakan seandainya ada orang yang berpendapat bahasanya manakah yang lebih afdal dalam masalah membaca dengan hafalan ataukah dengan uh, melihat mushaf Jika seorang mengatakan kalau itu berbeda-beda tergantung orangnya, maka yang terbaik membaca dengan e, menggunakan mushaf untuk orang yang sama saja baginya kekhusuan dan tadaburnya dalam kondisi membaca Al-Quran pakai mushaf ataukah membaca Al-Quran dengan hafalan. Dan yang terbaik adalah membaca Quran dengan hafalan untuk orang yang akan sempurna khusuknya jika membaca Al-Quran dengan hafalan. Demikian juga akan sempurna tadaburnya jika membaca Al-Quran dengan hafalan. Dan akan menambah khusuknya dan tadaburnya. Tentu orang yang akan khusuknya dan tadaburnya itu akan bertambah. Seandainya dia membaca dengan menggunakan mushaf atau dan akan bertambah khusyuk dan tadaburnya seandainya dia membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf. Seandainya ada orang yang berpendapat dengan memberikan rincian semacam ini, misalnya adalah pendapat yang baik. Kata An-Nawawi, Wadzahir, dan nampaknya bahasanya perkataan para salaf dan perbuatan mereka itu kita tafsiri dengan rincian semacam ini. Maka secara umum kita katakan, maka secara umum bisa kita simpulkan secara umum, maka membaca Quran dengan menggunakan mushaf itu lebih afdal karena di, di sana ada dua ibadah. Berbeda dengan orang yang baca Quran dengan hafalan, maka dia cuma melakukan satu ibadah yaitu membaca saja. Ini secara umum. Ada secara detail kita katakan ini tergantung orangnya. Untuk orang yang lebih khusyuk, lebih ini, lebih bisa menghayati. Kalau pakai mushaf, ya maka pakai mushaf lebih afdal. Demikian juga kalau untuk orang yang lebih khusyuk, lebih menghayati, kalau tidak pakai mushaf, maka tidak pakai mushaf untuk dia yang lebih afdal. Demikian juga tentunya untuk orang yang membaca Al-Quran tujuannya adalah untuk mengulang hafalan tentunya lebih abdul adalah dia membaca tanpa mushaf. Kemudian faslun fisibabil kawatil qiraatil jama'ati mujtami'in wa fadlil qari'in min al jama'ati wasami'in wa bayan fadilati man jama'ahum 'alaiha wa haradahum wa nadabahum ilaiha. Fasal menurut pendapat An-Nawawi dianjurkan sejumlah orang itu membaca Al-Qur'an bersama-sama dan keutamaan orang yang al-qari'in minal jamaati keutamaan para pembaca Al-Quran minal jamaati dari sekelompok orang dan keutamaan orang yang mendengarnya mendengarkan bacaan Al-Quran dan penjelasan tentang keutamaan orang yang mengumpulkan eh, banyak orang untuk membaca Al-Quran dan memotivasi mereka dan menganjurkan mereka untuk melakukan hal tersebut. Anawi mengatakan maka ketahuilah bahasanya sekelompok orang membaca Al-Quran mujtami'in dengan bersama-sama hukumnya adalah dianjurkan dengan banyak dalil yang bahir dengan berbagai dalil yang jelas menunjukkan makna ke sana dan perbuatan salaf dan khalaf mutazahirah yang banyak. Di antara dalilnya adalah terdapat hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al Khudri radhiallahu anhuma. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mamin kaumin Allah." tidak ada sekelompok orang yang mengingat Allah dan termasuk ingat Allah membaca Quran. Ila hafat bihimul malaikah kecuali para malaikat mengerumuni mereka wa ghasyatum rahmah kasih sayang Allah bercurah-curah menutupi mereka wa nazalat alim musakia ketenangan tuh, ketenangan turun pada mereka dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka firman indah di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah. Kata Tirmidzi, ada sini hadis Hasan sahih. Sejak tangan kaki dikatakan yang benar hadis ini diatkan oleh Muslim dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis Hasan, Sahih demikian juga Ibnu Majah dan Ahmad. Maka Abu Ainain mengatakan waqad qasara Nawawi dan Nawawi melakukan taksir melakukan satu hal yang kurang tepat ketika menisbatkan hadis ini pada Tirmidzi Padahal hadis ini ada di Sahih Muslim. Maka di sini kita jumpai adab dalam menyebutkan riwayat hadis. Adalah satu hal yang dinilai keliru, dinilai ceroboh, dinilai kurang tepat. Jika ada sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Tirmidzi Abu Dawud dan disebutkan hadis ini riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud padahal ada di riwayat Bukhari dan Muslim atau Bukhari saja atau Muslim saja. Tidak sematasnya hal semacam ini dilakukan. Kalau memang hadis hadis itu ada di Sahihain, Bukhari Muslim atau Bukhari saja atau Muslim saja, maka yang pertama kali dilakukan adalah kita katakan hadis ini dijadikan oleh Bukhari. Hadis ini dijadikan oleh Muslim. Baru setelah itu mungkin bisa ditambahkan Tirmidhi atau Dawud atau Nasai tetapi tapi cuma menyebutkan ini riwayat Nasai, padahal itu riwayat Muslim, atau padahal itu riwayat Bukhari, ini dinilai sebagai satu hal yang keliru. Kemudian dari Abu Hurairah anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan, "Matsama akaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah yaitu masjid. Mereka membaca kitab Allah ya dalam E, pelajaran yang lewat telah disampaikan ini jadikan dalil dianjurkannya di antara tempat yang baik atau tempat yang utama untuk baca Al-Quran adalah baca Al-Quran di masjid. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah yaitu masjid. Mereka membaca kitab Allah dan mereka saling mengkaji kitab Allah di antara mereka kecuali turun untuk mereka ketenangan menutupi mereka kasih sayang Allah dan para malaikat pun mengepung mereka, mengelilingi mereka. Wadakallahu fiman indah dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat di sisinya. jadikan oleh Muslim Abu Dawud dengan sanad yang sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiallahu anhu, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar dari rumahnya dan menjumpai para sahabat yang membuat halakah. Ya, para sahabat yang membuat halakah. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian duduk di sini? Maka para sahabat mengatakan kami duduk untuk mengingat Allah dan kami menyanjung Allah karena hidayah Islam yang Allah berikan kepada kami dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kami dengan Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Atani Jibrilu sallallahu alaihi wasallam Jibril baru saja mendatangiku dan menceritakan kepadaku anna Allah taala yubahi bikumul malaika bahasanya Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Lihatkan oleh Tirmidzi dan Nasai, Tirmidzi mengatakan hadis Hasan Gharib. Kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari sanat ini. Dan hadis-hadis tentang masalah ini banyak sekali. Namun yang benar sebagai catatan kaki hadis ini juga dilihatkan oleh Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri beliau mengatakan satu hari Muawiyah keluar dari rumahnya dan menjumpai satu halakah di masjid. Maka Muawiyah kemudian bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian duduk di sini? Maka mereka mengatakan kami duduk untuk mengingat Allah. Dan Muawiyah mengatakan, Allahumma ajlasakum illa dhaka. Demi Allah, apakah tidak ada yang membuat kalian duduk di sini kecuali tujuan itu? Mereka mengatakan, Wallahi ma'ajilasana ma illa dhaka. Demi Allah, hanya itu yang menyebabkan kami duduk. Maka kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan mengatakan, sesungguhnya aku tidaklah meminta kalian bersumpah tuhmatan lakum karena aku curiga dengan kalian. Pemakana ahadun dan tidak ada seorang pun yang posisinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana posisiku dengan Rasul yang lebih sedikit hadisnya daripada diriku. Muawiyah ini mengatakan tidak ada seorang seorang sahabat yang posisinya sebagaimana posisinya dengan Rasulullah sebagaimana posisiku di mana Muawiyah bin Abi Sufyan ini termasuk kata batul, kata batul wahyu juru tulis wahyu demikian juga dia adalah adik dari salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada seorang yang posisinya sebagaimana posisi Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih sedikit hadisnya daripada diriku. Dan sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu hari keluar dari rumahnya menjumpai para sahabat membuat sebuah halakah, sebuah lingkaran. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian duduk? Mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, kami duduk untuk mengingat Allah memuji Allah karena hidayah Islam yang Allah berikan pada kami dan nikmat yang Allah berikan pada kami. Dan para sahabat eh, kemudian Nabi mengatakan, Allah ma'ajalah sabab ila zaka. Demi Allah, tidak ada yang menyebabkan kalian duduk kecuali itu. Mereka mengatakan, Wallahi, demi Allah, ma'ajilah sana ila zaka. Tidak ada yang menyebabkan kami duduk kecuali karena itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Sesungguhnya aku tidaklah meminta kalian bersumpah karena menuduh atau mencurigai kalian. Akan tapi baru saja Jibril datang padaku dan menceritakan kalau Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Kemudian muhakik mengatakan di akhir eh, bahasan beliau, Waqat qasara an-Nawawi dan kembali an-Nawawi melakukan taksir, <clears throat> melakukan satu perbuatan yang tidak sepantasnya di mana beliau menisbatkan hadis ini diatkan oleh Tirmidzi pada hadis ini ada dalam sahih Muslim. Maka hadis-hadis tadi dibawakan oleh An-Nawawi untuk dalil bolehnya, bahkan dianjurkannya orang berkumpul kemudian baca Quran bareng-bareng. Kemudian diatkan Ad-Darimi dengan sanatnya dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu beliau mengatakan, "Mastama'a ila ayatin min kitabillah" Siapa yang mendengarkan satu ayat Al-Quran yang sedang dibaca oleh seseorang, kanat lahu nuran, maka dia akan mendapatkan cahaya, maka ada cahaya untuknya. Hadis ini juga diatkan oleh Imam Ahmad dari Al Hasan Al Basri dari Abu Hurairah marfu'an dinisbatkan sebagai sabda Nabi Barang siapa yang mendengarkan satu ayat dari kitab Allah, maka tercatat untuknya pahala yang berlipat ganda, dan siapa yang membacanya maka ada baginya cahaya pada hari kiamat. Ini kalau marfu, ini bunyi redaksi hadis ini ketika dimarfukkan, dinisbatkan sebagai sabda Nabi. Kesimpulannya, muhakik mengatakan fal hadis dhaifun marfu'an sahihun mauqufan. Maka hadis ini kalau dinisbatkan sebagai sabda Nabi dhaif akan tapi kalau dinisbatkan sebagai perkataan Ibnu Abbas itu sahih. Dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam Sunan Ad-Darimi. Dan diatkan oleh Ibn Abi Dawud. Bahasanya Abu Darda Radul anhu. Beliau yaitu Quran e, mengkaji Al-Quran bersama sejumlah orang yang mereka membacanya bersama-sama. Fadl. Waruya dan diriatkan tentang keutamaan belajar Quran bersama-sama dari sejumlah afadilis salaf. Sejumlah para ulama salaf yang yang istimewa dan kholaf demikian juga para kodi, para hakim di masa silam. Dari Hasan bin Atiyah, seorang tabi'in, dan Al-Auza'i, seorang tabi tabi'in. Keduanya mengatakan awaluman ahjasa dirasa fi masjid Damaskus. Orang yang pertama kali mengadakan kajian Al-Qur'an mengkaji Al-Quran di Masjid Damaskus adalah seorang yang bernama Hisham bin Ismail. Ketika dia datang ke kota Damaskus di masa pemerintahan Abdul Malik. Adapun hadis yang diatkan oleh Ibn Abi Dawud dari Abdullah bin Abdurrahman bin Arzab. Bahasanya beliau mengingkari cara belajar Quran dengan membacanya bersama-sama. Dengan dia mengatakan aku tidak pernah melihat hal ini dan tidak pernah mendengarnya. Dan padahal aku telah menjumpai banyak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. yakni itu ahadan fa'alaha. Artinya aku tidak melihat satupun sahabat melakukannya. Kemudian dari Ibnu Wahab, dia mengatakan, aku pernah bertanya kepada Malik, apa pendapatmu tentang sekelompok orang yang berkumpul, lalu mereka membaca Al-Quran jami'an bersama-sama. Mereka membaca satu surat, sampai mereka menyelesaikan surat tersebut. Fa'angkar dhalika wa'abahu maka Imam Malik mengingkarinya dan mencelanya. Kemudian Imam Malik mengatakan, "Laisa hakadza yasna'un nazu. Tidak demikianlah yang dilakukan oleh manusia, oleh banyak orang. Inamakana kana rajul 'alal akhari yang dipraktekkan oleh banyak orang untuk belajar Al-Qur'an adalah seorang murid membaca Al-Quran di hadapan gurunya dia setorkan bacaannya kepada gurunya. Eh, maka Nawawi menyebutkan dua ulama yang mengingkari cara belajar Al-Quran dengan cara membacanya bersama-sama. Yang mengingkari adalah Imam Malik, demikian pula Abdullah bin Abdurrahman bin Arzab. Nah, komentar An-Nawawi tentang pendapatnya Imam Malik yang mengingkari hal ini, maka beliau mengatakan pengingkaran tersebut menyelisih apa yang dipraktekkan oleh salaf dan khalaf dan menyelisih apa yang dituntut oleh dalil maka itu adalah pendapat yang harus ditinggalkan dan pendapat yang bisa dipegangi adalah keterangan yang telah lewat yang menunjukkan dianjurkannya hal tersebut akan tapi lil qira'ah fi halil istima' Akan tapi membaca Al-Quran dalam bentuk bersama-sama memiliki beberapa syarat. Naha yang telah kami jelaskan yang sepatutnya diperhatikan wallahu a'lam. Adapun keutamaan orang yang mengumpulkan banyak orang alal qiraah untuk membaca Al-Qur'an maka di dalamnya terdapat dalil yang banyak di antaranya adalah Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau alal khairi orang yang menunjukkan orang lain pada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya." Diatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, "Sungguh jika Allah memberikan hidayah dengan sebab dirimu pada satu orang, maka itu lebih baik daripada unta yang berwarna merah yang merupakan unta yang paling mahal. Dan hadis-hadis tentang masalah ini banyak dan terkenal dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dan telah kalian tolong menolong untuk melakukan bir dan takwa dan tidaklah dilakukan besarnya pahala orang yang melakukan hal tersebut. Maka kita lihat An Nawawi berpendapat dibolehkannya bahkan dianjurkannya orang baca Al-Quran dengan bersama-sama. Namun nampaknya yang beliau anjurkannya adalah membaca Al-Quran dalam rangka untuk dirosah, dalam rangka untuk belajar. Beliau menganjurkan, membolehkan bahkan menganjurkan orang yang mengajar mengkaji Al-Quran dan mengajar Al-Quran dengan cara baca Al-Qurannya dilakukan rame-rame. Jadi guru membacakan satu ayat, kemudian beberapa muridnya kemudian menirukan bacaan guru tersebut dengan bersama-sama. Eh, dalil yang jadi dalil beliau adalah dalil tentang keutamaan majelis zikir atau majelis ilmu. Demikian pula beliau bawakan beberapa perbuatan salaf, praktek salaf. Di antaranya adalah praktek sahabat Abu Darda. Ya, praktek sahabat Abu Darda. Maka kalau kita lihat praktek sahabat Abu Darda tentang masalah ini, maka mungkin kita katakan bahasanya ini adalah baca Al-Quran yang bersama-sama ini adalah dalam rangka belajar. Akan tapi An-Nawawi membuat kesimpulan tentang masalah ini sebagaimana di awal fasal, beliau tidak mempersyaratkannya sebagai dalam kondisi belajar. Nah, beliau cuma mengatakan, ketahuilah bahasanya sejumlah orang atau sekelompok orang baca Al-Quran bersama-sama, hukumnya dianjurkan. Dia ya, tidak membatasinya itu dalam kondisi belajar. Kemudian beliau membantah pendapat Imam Malik, demikian juga Abu Abdullah bin Abdurrahman bin Arzab yang menggari hal ini. Yang sebenarnya mungkin bisa kita kompromikan antara praktek Abu Darda, demikian juga perkataan Al Malik. Nah, ini bisa kita kompromikan dengan kita katakan Biasanya dicela oleh Imam Malik adalah ketika membaca Quran bersama-sama tersebut dijadikan sebagai ibadah dan bukan hanya sekedar dalam rangka belajar. Kalau dalam rangka belajar maka boleh. Sebagaimana dipaksakan oleh Abu Darda. Tetapi kalau itu dijadikan sebagai ibadah itu sendiri setiap malam Jumat maka bareng-bareng baca surat Yasin misalnya orang kumpul satu rumah kemudian baca yasin bareng-bareng nah, atau kegiatan yang lainnya nah, kalau ini dijadikan sebagai ibadah maka maka layak maka layak untuk diingkari sebagaimana apa yang dikatakan dari memalik Oleh karena itu tentang masalah baca Al-Quran berkaitan dengan bersama-sama maka penjelasan yang bagus yang saya jumpai dalam masalah ini adalah penjelasan Sayyid Muslimin salah beliau untuk hadis Arba'in An-Nawawiyah di bab Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Beliau merinci bentuk-bentuk dan cara-cara membaca Al-Qur'an. dan mengatakan di antara eh, kandungan hadis mustama kaum fi baitin min buyutillah disinikan faedah ke-18 adalah anjuran untuk al-istima' ala kitabillah, berkumpul untuk membaca atau mengkaji kitab Allah. Kemudian berkumpul dalam rangka untuk membaca dan mengkaji kitab Allah itu ada tiga macam. Yang pertama adalah sekelompok orang membaca Al-Quran jami'an bersama-sama dengan satu mulut dan satu suara. Wahada ala sabili ta'lim la ba'asabihi. Dan ini jika dalam rangka untuk mengajar, dalam rangka untuk proses belajar mengajar, hukumnya tidak mengapa. Semisal seorang guru membaca satu ayat, kemudian diikuti oleh murid-muridnya, bisautin wahid dengan suara yang bersama-sama. Wa ingkana ala sabili ta'abud fa bid'ah. Akan tapi jika dilakukan dalam sebagai, uh, e, dijadikan sebagai bentuk beribadah maka punya bid'ah karena tidaklah dinukil dari para sahabat dan tabi'in. Maka keterangan An-Nawawi di Atibian yang baru saja telah kita baca, mungkin kita bisa kompromikan dengan penjelasan yang diberikan oleh Ibnu Saimin rahimallahu taala. Perbuatan Abu Darda ini adalah ala sabili ta'lim dalam rangka untuk proses belajar mengajar. Adapun pengingkaran Imam Malik demikian juga pengingkaran ad adalah e, ketika membaca Al-Quran bersama-sama itu ala sabili ta'abud dijadikan sebagai bentuk ibadah ibadah rutin tiap malam tertentu e, kumpul di satu tempat untuk baca surat tertentu bersama-sama. Kemudian yang kedua, dan apa yang dikatakan oleh Hasan Muzaimin ini sama persis dengan apa yang difatwakan oleh Al-Asna ad Itu membedakan antara alasabili ta'lim ataukah alasabili ta'abud. Baca Quran bersama-sama dengan satu suara itu dalam rangka belajar ataukah dalam rangka ibadah. Jika dalam rangka belajar hukumnya boleh, jika dalam rangka ta'abud, jika dalam rangka beribadah maka hukumnya tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah sekelompok orang berkumpul lalu salah satu membaca yang lain diam. Kemudian yang kedua, orang kedua membaca, kemudian orang ketiga, kemudian orang keempat, dan seterusnya. Maka untuk model kedua ini terbagi lagi menjadi dua model. Yang pertama, bahan yang dibaca itu diulang-ulang. Misalnya orang pertama membaca satu lembar. Kemudian setelah dia selesai, maka orang kedua membaca lembar yang sama. Kemudian orang ketiga membaca lembar yang sama. Orang pertama membaca, yang lain diam. Dan membaca satu lembar. Saat dia selesai, orang kedua membaca, yang lain diam. Dan dia membaca apa yang dibaca oleh orang pertama. Kemudian orang yang ketiga juga demikian. Wah adalah pak sebihi. Dan ini hukumnya tidak mengapa. Walasnya melihufabil Quran. Terlebih lagi untuk para penghafal Quran. Yang mereka ingin memantapkan, menguatkan hafalan mereka. Kemudian bentuk yang kedua adalah yang dibaca berbeda. Orang pertama membaca, yang lain diam. Kemudian orang yang kedua membaca, dan apa yang dia baca berbeda dengan bahan bacaan orang yang pertama. Yang ini nanti akan dibahas oleh An-Nawawi. Yang ini disebut dengan Al-Idarah. Wahada la aidan la Dan ini juga hukumnya tidak mengapa. Kemudian bentuk yang ketiga, al-istima' alal al-Qur'an, kumpul untuk belajar atau membaca Al-Qur'an. Bentuk yang ketiga adalah banyak orang kumpul di satu tempat, kemudian masing-masing orang membaca untuk dirinya sendiri tanpa mendengarkan bacaan orang lain. Inilah yang dipraktekkan oleh banyak orang pada saat ini di zaman ini. Kita jumpai ada banyak orang berada di satu sub di dalam masjid dan masing-masing membaca untuk dirinya sendiri sedangkan yang lain tidak membaca tidak mendengarkan apa yang dia baca. Ini juga hukumnya boleh. Maka banyak orang kumpul di satu tempat, misalnya di masjid, sambil nunggu sholat Jumat atau yang sambil nunggu sholat, mereka sudah baris di sholat dan masing-masing baca Quran untuk dirinya sendiri. Ya, tidak ada yang mendengarkan yang lain. masing ya, ya, masing-masing sibuk dengan bacaannya masing-masing. Inilah yang dipakai oleh banyak orang dan ini hukumnya juga tidak mengapa. Maka jika kita mau kompromikan antara apa yang dikata, dipaksakan oleh Abu Darda dengan demikian juga pengingkaran Imam Malik maka kita bisa kompromikan dengan rincian yang diberikan oleh sebagian ulama tentang masalah hukum baca Al-Quran bersama-sama. Meskipun kalau kita lihat pendapat An Nawawi tidak merinci hal ini, eh, baik itu alas sabili ta'lim dalam rangka untuk belajar atau alas sabili ta'abud, An Nawawi tidak merinci hal ini. Sebagaimana di perkataan beliau di awal fasal i'lam anna qira'atal jamaah mujtami'in mustahabbatun bidalail adh-dhahirah. Kemudian tadi disampaikan berkat perkataan Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih tentang keutamaan mendengarkan bacaan Al-Quran. Siapa mendengarkan bacaan Al-Quran, maka untuknya cahaya pada hari kiamat nanti. Meskipun ini adalah hadis moko perkataan sahabat akan tapi ini bicara tentang masalah akhirat tentang masalah pahala maka statusnya adalah marfu statusnya sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian di akhir pasal An Nawawi menjelaskan pahala orang yang mengkoordinir pahala orang yang mengkoordinir agar banyak orang kumpul kemudian belajar dan mengkaji Al-Quran. Maka cuma tukang opia-opia mengumpulkan orang, dia nggak ngajar, maka untungnya pahala yang besar. Meskipun dia nggak ngajari. Nah, dia cuma cuma nah, mengumpulkan orang. Ayo pada ngaji. Nah, cuma dia uh, kata orang modal lambi. Nah, cuma ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Nah, dia sendiri boleh jadi malah nggak ngajar. Ya, dia cuma sebagai koordinator saja maka meskipun demikian kata Nawawi ini adalah satu amal kebajikan ya adalu ala khair kafailihi. Orang yang menunjukkan orang lain kebaikan, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Dan ini termasuk ta'awud alal birri wa taqwa. Ya, ada yang bagian opia-opia, mengumpulkan orang. Ada yang bagian ngajar. Nah, ini ta'awun alal biri wa taqwa. Ini kerjasama untuk berbuat baik. Kerjasama antara yang ngajar, ada antara panitia, antara yang nyari orang. Nah, ini adalah termasuk ta'awun, tolong menolong dan kerjasama dalam bir dan takwa. Eh, dan termasuk juga perbuatan ini dalam hadis sabda Nabi kepada Ali bin Abi Thalib seandainya Allah menjadikan dirimu sebagai sebab hidayah satu orang maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan onta yang paling mahal harta, uh, onta yang paling mahal harganya. Meskipun konteks hadis ini, sabda Nabi kepada Ali bin Abi Thalib ini konteksnya adalah hidayah Islam. Eh, namun kita lihat di sini An Nawawi menjadikannya sebagai dalil untuk hidayah secara umum. Hidayah baca Quran, hidayah bisa baca, baca Quran, bisa ya yang belum bisa baca Quran jadi bisa, yang sudah bisa yang belum lancar jadi lancar. Ini termasuk dalam bisa dimasukkan ke dalam hadis ini. Maka ini menunjukkan praktek ulama tentang al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi as-sabab. Saja kesimpulan kandungan satu dalil Quran atau sunnah itu disimpulkan dari redaksinya dan teksnya yang umum Eh, meskipun sebabnya adalah sebab yang khusus. La di Allah bika rajulan wahidan, ini sebabnya uh, hidayah, masalah hidayah Islam. kan? tapi sah-sah saja ketika dipakai untuk hidayah yang lebih detail, ini hidayah untuk bisa baca Quran, hidayah untuk bisa lancar baca Quran, dan seterusnya. Kemudian pasal berikutnya, tadi yang kita singgung, fil idah bil Quran hukum membaca Al-Quran dengan model idarah. Idarah artinya muter. Dan kata-kata ya dulu. Artinya berputar. Nah, baca Al-Quran dengan model idarah artinya baca Al-Quran dengan bentuk, bentuk muter yang di tempat kita namanya bentuk tadarusan. Ya, kalau di tempat kita disebut model tadarus. Ayo tadarus Quran. Itu maksudnya idarah. yang banyak dilakukan oleh banyak orang di bulan Ramadan atau juga di banyak tempat itu di luar Ramadan juga dilakukan berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain nah, mungkin nah, maka orang kumpul untuk katanya uh, acara tadarus Al-Qur'an dan yang dimaksud dengan tadarus di situ dalam istilah yang ada di tempat kita maksudnya adalah membaca Al-Qur'an dengan model al-idarah Apa hukum al idara bil Quran? Atau sebelumnya apa definisi idara? Iya. Idarah adalah yajtami' jama'atun. Sekelompok orang kumpul. Ya kok ba'duhum usra. Kemudian orang yang pertama membaca sepersepuluh. sepuluh, juz. Atau ya satu juz atau yang lainnya. Sumaya skut. Kemudian orang yang baru saja, eh, orang yang sudah membaca tadi kemudian tugasnya diam. Wayakro akhar. Kemudian orang yang kedua membaca min haisu intaha al awal. Dimulai dari ayat terakhir setelah ayat terakhir yang dibaca oleh orang yang pertama. Sumaya kau kemudian baca eh, kemudian orang yang ketiga membaca dan seterusnya. Sedangkan hukumnya wahada jaizun hasanun. Dan ini hukumnya adalah jaiz, boleh, hasanun dan satu hal yang baik. Di antara yang membolehkan hal ini sebelum An Nawawi adalah Imam Malik. Wasuila Malikun rahimallah dan Imam Malik ditanya tentang hukum baca Al-Quran dengan model al-idarah dan beliau mengatakan labak sabihi. hukumnya tidak mengapa artinya boleh maka berdasarkan penjelasan ini kita katakan bahasanya hukum acara tadarus imam boleh jadi di bulan Ramadan atau di luar Ramadan hukumnya boleh. Ya, hukumnya itu satu hal yang dibolehkan. Eh, oleh karena itu, apa yang tertulis di majalah Al-Furqan edisi terakhir yang membid'ahkan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan dan dianggap sebagai bid'ah Ramadan, fafihin nadar. Di mana letak bid'ahnya? Apakah karena itu idarah? Ya, maka di sana dikatakan bid'ah atau terus Al-Quran dengan eh, apa? pengeras suara dengan mik. Maka apa yang dipermasalahkan di sini? Maka di sini dalam kegiatan ini ada beberapa unsur. Yang pertama cara baca Al-Qur'annya. Cara baca Al-Qur'annya adalah Modelnya apa? Idarah. Apa hukum idarah? Jais. Hasanun bahkan kata Nawawi. Maka ada masalah. Kemudian dimikkan luar. Dimikkan uh, mik luar. Apakah ini bid'ah ataukah ini satu hal yang tidak benar? Karena tidak semua hal yang tidak benar uh, itu hukumnya bid'ah. Kalau memang ini kita misalnya tidak setuju, oh ini tidak tepat karena ini ganggu orang malam-malam dan sebagainya, maka bukan berarti kita hukumi itu beda. Ini ganggu orang. Ini mengandung maksiat. Mengandung unsur maksiat. Oleh karena itu, maka di mana letak bid'ahnya? Maka di mana letak bid'ahnya? Sehingga di difonis sebagai salah satu bid'ah di bulan Ramadan. Di mana letak bid'ahnya? tentu catatan berkaitan dengan penilaian. Sebagian orang yang menilai bid'ahnya terus dengan pengeras suara di bulan Ramadan. Ya, kalau kita cermati, maka ada satu satu hal yang perlu dipertanyakan di mana letak bid'ahnya. Letak bid'ahnya itu yang mana? Kalau dia eh, yang dipermasalahkan adalah masalah pengeras suaranya, apakah ini maksiat, ganggu orang, ataukah ini bid'ah? Kemudian berikutnya adalah faslun fi isaud bil kiraati. Kemudian poin berikutnya adalah pasal tentang bersuara keras atau membaca Al-Quran dengan suara keras. Hada faslun muhimun yang bari ayuk tanabihi. Ini adalah pasal yang penting yang perlu diperhatikan. Ketelah bahasanya terdapat banyak hadis fisahi dalam kitab sahih dan yang lainnya yang menunjukkan dianjurkan untuk membaca Quran dengan suara keras. Namun juga terdapat asar riwayat yang menunjukkan anjuran untuk al-ikhfa. Membaca Quran dengan suara lirik. Al-ikhfa menyembunyikan suara. Wa khubdus dan merendahkan suara. Dan akan kami sebutkan dari jalan-jalan tersebut taufan yasiran e, sedikit saja sebagai isyarat pada pokoknya insya Allah taala. Berkata Muhammad Al Ghazali dan para ulama yang lain, cara untuk kompromi di antara berbagai hadis dan riwayat yang berbeda-beda dalam masalah ini antara yang menganjurkan untuk bersuara keras dan yang menganjurkan untuk tidak bersuara keras cara komprominya adalah jika dengan bersuara lirih itu lebih jauh, lebih aman dari ria, maka ber, membaca Quran dengan suara lirih itu yang lebih afdal untuk orang yang dikhawatirkan terjerumus dalam ria. Akan tapi jika seorang itu tidak khawatir riak ketika dia pamer, niat pamer ketika dia membaca Quran dengan suara keras, bijari waraf isot, maka untuk orang yang tidak dikhawatirkan dan tidak merasa khawatir terjumus dalam riak, maka bersuara keras dalam membaca Al-Quran itu lebih afdal. Di anak alasannya di anak amal fihi aksar. Alasan yang pertama karena amal yang dilakukan oleh orang yang baca Quran dengan suara keras itu lebih banyak. Amalnya lebih banyak. Dia punya amal baca Quran dan amal berteriak. Dia punya amal baca Quran dan punya amal bersuara keras dalam baca Quran. Dan alasan yang kedua, li'ana fa'idah tahu tata ada karena manfaatnya itu meluas pada orang lain. Eh, manfaat baca Quran itu bukannya untuk dirinya, namun orang lain juga bisa dengar. Dan kaidah dalam masalah mufadalah bainal a'mal, kaidah dalam masalah membandingkan manakah amal yang lebih afdal, kaidahnya adalah an-nafu al-muta'addi afdal minal lazim. Manfaatnya satu amal yang manfaatnya itu muta'addi tersebar itu lebih afdal daripada satu amal yang manfaatnya tidak tersebar. Maka secara umum, amal yang mutaati semacam bersedekah, mengajar, amar ma'ruf nahi mungkar, itu lebih afdal daripada sholat sunnah, daripada baca Quran dan yang lain. Kenapa? Baca Quran untuk diri sendiri dan yang lain. Kalau bersedekah, kita amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga ngajar, mengajarkan ilmu din, ilmu agama, maka ini amal yang manfaatnya menyebar untuk pelaku dan untuk orang lain. Maka secara umum, ini kaidah umum. Yang boleh jadi kaidah ini tidak berlaku untuk kasus-kasus tertentu. Secara umum, amal yang mutaati, amal yang manfaatnya itu tersebar luas, itu lebih afdal daripada amal yang tidak mutaati. Karena baca Quran dengan suara keras itu membangunkan hati orang yang membaca dan mengumpulkan perhatiannya kepada agar memikirkan apa yang dibaca dan memalingkan pendengarannya agar mendengarkan apa yang dia baca dan orang yang baca Al-Quran dengan suara keras itu mengusir kantuk dari dirinya sendiri. yang kalau orang baca Quran dengan suara lirih, maka makin lama makin lirih, kemudian hilang. Dan kalau dia baca Quran dengan suara keras, maka salah satu manfaatnya kata An Nawawi dia mengusir kantuk dari dirinya sendiri. Wajib itu finashat dan ini menambah dia semakin semangat untuk baca Quran. Demikian juga ini jika ini sudah perlu untuk bangun, sudah saatnya untuk bangun, maka itu membangunkan orang yang tidur. Kalau ini misalnya baca Quran di tengah malam, di tengah-tengah keluarganya, dan dia ingin bangunkan keluarganya untuk sholat malam, maka dia baca Quran dengan suara keras. Nah, ini salah satu manfaatnya yang tidur dan bangun. Atau yang lalai, mengingatkan orang yang lalai. Di situ ada beberapa orang lalai, ya nggak jelas mau berbuat apa, akhirnya kemudian ada orang yang baca Quran dengan suara keras. Maka orang yang lalai tadi, oh iya ada amal yang baik yang bisa kita kerjakan, baca Quran. Akhirnya diikuti oleh orang lain yang lalai, kemudian mereka menghentikan kelalaiannya dan ikut-ikutan baca Quran, ambil mushaf Quran dan membacanya. Wa yunashituhu atau menyemangati orang orang lain. Ada orang yang baca Quran dengan semangat dan di, dekat, dekatnya ada orang baca Al-Quran dengan loyo. Wah ini orang ini semangat sekali baca Qurannya. Ah, akhirnya ketularan, akhirnya tertular uh, semangat untuk baca Quran. Para ulama mengatakan jika hadir atau jika ada satu dari berbagai niat ini pada diri orang yang baca Al-Quran, maka eh, membaca Quran dengan suara keras itu lebih afdal. Dan jika Islam berkumpul semua niat ini, maka pahalanya berlipat-lipat. Maka jika salah satu niat dari niat-niat di atas itu ada pada diri orang yang baca Quran, eh, maka baca Quran dengan suara keras itu lebih afdal. Ya, misalnya baca Quran tujuannya apa? Supaya nggak ngantuk. Nah, maka ya afdal. Lebih baik dia baca Quran dengan suara keras. Kalau semua niat tadi yang disebutkan tadi itu terkumpul pada dirinya, ah, pahalanya boleh pak lipat Maka pahala itu bisa bertambah dan bertambah berlipat disebabkan karena banyaknya niat. Orang yang melakukan satu amal, niatnya cuma satu, ya dapatnya cuma satu. Ada orang yang baca Quran dengan suara keras, niatnya dua, ya maka dapat dua. Niatnya tiga, ya dapat tiga. Niatnya empat, ya dapat empat. Niatnya lima, ya dapat lima. Maka satu pahala itu bisa berlipat-lipat karena banyaknya niat. Dan inilah yang membedakan ibadahnya orang yang berilmu dan ibadahnya orang yang kurang berilmu. Orang yang kurang berilmu ya paling baik beribadah dengan niat satu niat. Orang yang berilmu ya, karena dia tahu ini saya bisa niatkan untuk ini untuk itu ya, bisa niatkan ini bisa niatkan itu kemudian itu lagi itu lagi maka dia melakukan satu amal ibadah dengan banyak niat dan dia mendapatkan pahala yang ber, berganda dan berlipat-lipat karena banyaknya niat yang ada pada dirinya. Al-Ghazali rahimahullah mengatakan oleh karena itu kami katakan membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf itu yang lebih afdal. Sampai di sini perkataan Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin. Fadha hukumul masalah, maka inilah kesimpulan hukum permasalahan manakah yang lebih afdal eh, baca Quran dengan suara keras atau dengan suara lirih. Adapun riwayat tentang masalah ini maka banyak akan aku isyaratkan sedikit min dia dari yang sedikit dari sebagian dan sedikit namun dari sebagian lagi terdapat dalam kitab sahih dari Abu Hurairah radhiallahu anhu beliau mengatakan aku mendengar Nabi saw alaihi wasallam mengatakan Ma'adhan Allah li syai'in ma'adhan li Nabiin, hasana sauti yataghanna nabil Qur'an yajharu bihi Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendengarkan sesuatu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mendengarkan seorang nabi yang suaranya bagus, ya nabil Quran dan dia ya, membaca Al-Quran dengan nada yang indah, ya jaharubihi dan dengan suara yang keras. Dia oleh Bukhari dan Muslim. Yang, yang dimaksud dengan adana maknanya adalah istama'a, mendengar ini mengisyaratkan riba dan menerima. Maka Allah Subhanahu wa taala mendengarkan ya, suka untuk mendengarkan seorang nabi yang suaranya bagus, membaca Al-Qur'an, baca kitab Allah dan dia bersuara keras dan dengan nada yang indah. Maka jika Allah mendengarkannya, maka buahnya adalah Allah riba dengannya dan Allah menerima amalnya. Dan dari Abu Musa al Asar anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, utita lakot utita mizmaran min mazamir ali Dawud. Ya. Sungguh engkau telah diberi seruling, maksudnya suara indah, di antara atau sebagian dari suara indahnya keluarga Dawud. Yang dimaksud dengan Ali Dawud adalah Dawud itu sendiri. Yang dimaksud dengan Ali Dawud adalah Dawud itu sendiri. Maka engkau setelah diberi suara yang indah, sedikit suara indah yang Allah berikan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Mungkin menunjukkan terpujinya suara yang indah ketika baca Quran. Demikian juga hadis yang lewat menunjukkan terpujinya suara yang indah dalam membaca Al-Quran. Dan dilihatkan oleh Muslim, Bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Laqad ra'aituni wa ana astami'u li qira'atika al-barihata. Laqad ra'aituni sungguh aku ingat. Aku melihat diriku itu maksudnya aku ingat. Laqad ra'aituni sungguh aku ingat bahasanya aku mendengarkan bacaanmu semalam. Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Musa al-Asari. Nabi mendengarkan. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan tadi. Lapat utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Nabi mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Abu Musa al-Ash'ari. Artinya Abu Musa al Asy'ari membaca Quran dengan suara keras. Sehingga bisa didengarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya tidak dengan suara keras, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa mendengarkannya. Kemudian dari Fadullah bin Ubaid radhiallahu anhu dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Lillahi asyadda lillahi asyadda adanan sungguh, sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat mendengarkan ila rajulil hasani sauti kepada seorang yang seorang yang bagus suaranya bil Quran sedang membaca Al Quran. Maka Allah lebih mendengarkan daripada min saibil qainati ila qainatihi. Daripada seorang tuan yang memiliki budak yang pandai bernyanyi mendengarkan nyanyian budaknya. Maka oh, seorang pemilik budak, dia punya budak perempuan yang pandai bernyanyi, maka dia akan ketika budaknya ini menyanyi, tentu dia akan sangat mendengarkannya. Nah, Nabi katakan Allah lebih mendengarkan daripada seorang yang mendengarkan seorang penyanyi. Lihatkanlah Ibnu Majah. Namun ya, mengatakan hadis yang taif. Ibnu Majah dan Ahmad namun uh, ada khilaf ya. Kala Busiri berkata Al Busiri di Zawaid Ibnu Majah sanadnya Hasan. Kemudian Mahakam mengatakan laisa kama qala tidak sebagaimana yang beliau katakan. Penilaian Hasan yang beliau sampaikan itu tidak tepat. Dan hadis ini juga dilihat Imam Ahmad dan Hakim. Dan Hakim mengatakan sahih menurut syarat Buri dan Muslim. Namun pendapat al-hakim ini dikritik oleh Zahabi, bahkan ini hadis adalah mungkotek. Maka di sini dinilai Hasan oleh Al-Busiri, dinilai Sahih oleh Al-Hakim, namun dinilai Daif oleh Zahabi, demikian juga dinilai sebagai hadis yang Daif oleh Muhakik Kitab tibyan Sedangkan Abdul Qadir Arnaud cuma mencukupkan diri dengan komentar Al-Busiri yang mengatakan hadis ini sananya Hasan. Dari Abu Musa Aidan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah a'rifu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh aku mengetahui suara rombongan orang-orang Asy'ariyin kabilahnya Abu Musa al-Asy'ari suara-suara mereka ketika membaca Al-Quran, ketika mereka memasuki waktu malam. Dan aku mengetahui tempat tinggal tempat tinggal mereka e, berdasarkan suara-suara mereka ketika membaca Al-Quran di waktu malam. Meskipun aku tidak mengetahui tempat-tempat tinggal mereka ketika mereka tinggal di siang hari. Dijatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji kabilah Asy'ariin. Kenapa? Karena kegemaran mereka membaca Al-Quran di awal malam. Hina takhalu ketika mereka hina ya Nabi Lail. ketika mereka memasuki waktu malam. Demikian juga baca Al-Quran di tengah malam. Wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil Quran bil lail. Maka ini pujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam As asariin dan diantara amal mereka adalah membaca Al-Quran ketika mereka memulai memasuki waktu malam. Maka ini menunjukkan di antara amal yang terpuji, waktu yang baik untuk membaca Al-Quran dalam baca Al-Quran ketika tuhulul lain. Mulai tibanya waktu malamnya pada maghrib. Setelah selesai sholat maghrib. Maka waktu setelah selesai salat maghrib, awal malam, digunakan untuk membaca Al-Quran adalah satu perbuatan yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi sebab Nabi memuji kabilah Ash'ariyin. Dari Al-Bara bin Azid radhiallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Zainul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara indah kalian. Dia kalau Abu Nasai dan yang lainnya. Kesimpulan, kesimpulannya di sini, sahih diriatkan Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Maka di sini dalil ahlu sunnah yang mengatakan bahasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya sila Al-Quran dengan suara kalian. Maka suara bukan Quran, Quran bukan suara. Maka di sini Eh, kata ulama ahlu sunnah menunjukkan kalau Quran itu bukan suara orang, suara orang itu berbeda dengan Al-Quran. Karena berkatakan silah, Al-Quran dengan suara kalian. Maka suara dengan Quran adalah dua hal yang berbeda. Maka Al-Quran bukan makhluk. Namun dia adalah firman Allah dan bukan makhluk. Dan dari Ibnu Abi Dawud, dari Ali radhiallahu anhu, Ali mendengar dojatan narsin suara gempar. Masjid itu gempar, eh, orang itu gempar, film masjid itu dalam masjid. Masjid itu gempar, goyang, guncang. Kenapa? Ya Qur'anul Qur'an. Karena semua orang dalam masjid baca Qur'an. Maka Ali kemudian mengatakan tu bali haula kana kanu ahaban nasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahaban nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung mereka adalah orang yang paling orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka mengatakan e, asar ini, asar perkataan Ali ini statusnya sangat daif. Dia kena terbunyi di Mujam Al-Awsat. Fal asaru daifus sanad isnad, maka ringkasnya riwayat perkataan Ali ini adalah statusnya sanadnya daif. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin Apakah ada kitab atau buku terjemahan <clears throat> yang membahas kehidupan setelah wafatnya jasad selain kitab Ruhnya Ibnu Qayyim? Jawabnya banyak. Di antara kitab yang uh, paling lengkap tentang bahas tentang masalah ini adalah uh, kitab atas kirahnya Al-Qurtubi. atas kirah karya Qurtubi ya, yang sudah diterjemahkan. Namun yang diterjemahkan adalah kitab aslinya. Namun ya banyak riwayat yang daif yang perlu diteliti. Sebenarnya kitab ini sudah ditahqiq, sudah diteliti. Tapi Allah alam yang diterjemahkan nampaknya kayaknya setahu saya adalah bukan kitab yang sudah diteliti, kan tapi uh, atas kira yang masih asli. Atau demikian juga bisa membaca Yamul Akhir karya Syekh Dr. Amar, uh, Umar Sulaiman Askar uh, yang seri uh, buku beliau tentang hari akhir di seri yang pertama. Dan sedang bahas tentang masalah kematian dan berbagai hal yang terjadi pasca kematian. Kalau tidak salah diterjemahkan di Yamil akhirnya Umar Askar diterjemahkan dengan di hari akhir atau apa saya lupa. Apa kewajiban ahli waris orang yang meninggal pada bulan Ramadan ini untuk puasa yang ditinggalkan orang yang meninggal apakah membayar fidyah atau mengkodok puasa orang yang meninggal tadi? Orang yang meninggal di bulan Ramadan. Jika dia meninggal di bulan Ramadan, dia sebelumnya sakit, ya, mulai akhir Sa'ban atau mulai awal Ramadan dia sakit dan akhirnya meninggal di tengah bulan Ramadan, maka tidak ada kewajiban apapun untuk ahli waris. Tidak ada kewajiban fitya, tidak ada kewajiban tidak ada kewajiban fitya dan juga tidak ada kewajiban kodok. Yang ada kewajiban untuk ahli waris ketika ada seorang yang sakit, kemudian tidak puasa di bulan Ramadan, setelah akhir Ramadan dia sehat anggap aja misalnya satu Ramadan satu bulan dia sakit, Sawal dia sehat, Dul Qodah, Dul Hijjah dia sehat, waras, Muharram dia meninggal. Muharram dia meninggal. Setelah dia memiliki kesempatan untuk mengkodok. Ya, dia telah memiliki kesempatan untuk mengkodok. Namun dia tidak belum mengkodok. Dia kesempatan sehat Sawal, Dul Qodah, Dul Hijjah. Tiga bulan. Ada nah, yang kodok. dia meninggal di bulan Muharram. Nah ini di sini ada kewajiban untuk ahli waris. Kalau menurut Imam Ahmad e, kewajibannya adalah karena puasa yang ditinggal dalam puasa Ramadan, maka kewajibannya adalah vidya. E, yang menurut jumhur dan itu insya Allah yang lebih kuat, maka ahli warisnya bisa berpuasa untuk orang tersebut. Apakah dalam setiap majelis semisal majelis ilmu setiap orang harus membaca doa kafaratul majelis jika majelis telah berakhir atau yang baca cukup satu orang saja yang ada di majelis tersebut? Jawabannya, kalau harus tidak harus. Ini istibab saja anjuran. Dan kalau orang ingin mendapatkan fadilah bacaan kafaratul majelis yang itu akan menghapus mungkin perkataan-perkataan yang salah, yang tidak benar, yang ada selama, selama majelis tersebut, ya maka adalah dia membacanya. Tidak cukup dia wakilkan pada orang lain. Salat tahajud sebaiknya baca Quran dengan suara keras atau pelan, ukuran keras dan pelannya seberapa. Untuk salat tahajud di luar Ramadan, maka boleh lirih dan boleh keras. Dua-duanya pernah Nabi lakukan. Dua-duanya pernah Nabi lakukan. Maka boleh lirih dan boleh keras. Kerasnya ya tergantung kondisi. Jika dia punya, punya tujuan untuk membangunkan istrinya untuk juga ikut bangun ya muka ya kok keras ya, yang agak bisa membangunkan. Dan nah, jika dia tidak ingin membangunkan istrinya karena kasihan kecapean seharian, butuh istirahat, ya, maka dia keras keras yang secukupnya. Bila seorang baca Quran dengan Quran yang di dalamnya ada terjemahnya, disebut membaca Al-Quran dengan hafalan atau membaca Al-Quran dengan mushaf. Tidak dua-duanya. Tidak disebut membaca al Quran dengan mushaf dan tidak disebut membaca al Quran dengan hafalan. Namun membaca Al-Quran dengan terjemahan. Sopankah mengatakan kepada ustaz lain, Afwan Ustaz Fulan, uh, Ustaz Fulan mengatakan ini hukumnya mako. Jawabannya ini adalah satu yang tidak beradab dalam bertanya. Ini adalah ngadu ustaz dan ini adalah satu hal yang tidak benar dan satu hal yang tidak boleh dan satu hal yang sikap yang tidak adab dalam bertanya. Sikap yang benar ketika seorang itu ingin tahu pendapat seorang ustadz tentang satu pendapat, dia katakan saat ada orang yang mengatakan, ada orang mengatakan, bahasanya hal ini hukumnya demikian. gimana kah komentar antum tentang pendapat semacam ini? Atau gimana komentar ustadz tentang pendapat semacam ini? Gitu. Ya, kalau dia nyebutkan nama Ustaz, maaf kalau kalau Ustaz itu yang lebih senior daripada Anda. Itu mengatakan hukumnya demikian. Ini kurang ajar ini. Ya sudah kalau kalau kalau kita mantap dengan Ustaz tersebut ya sudah diambil jangan perlu ditanyakan dengan perlu diadukan pada mengadu dua dai ya, ini sikap yang tidak benar dan merusak persaudaraan, merusak hubungan ini bisa terjadi dengan sikap-sikap semacam ini. Apakah dalilnya bahwasanya berdoa di sujud terakhir dengan bahasa Indonesia itu makruh? Ingat, anjuran untuk berdoa tidak khusus untuk sujud terakhir. Dari sujud pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau empat rakaat berapa kali sujud berarti? Delapan. Mau mau sujud pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke delapan semuanya dianjurkan untuk berdoa. Dan apa nak kita sampaikan bahasa jika menggunakan bahasa Indonesia maka hukumnya makruh. Dan ini kata Syekhul Islam di Iktidak Suratul Mustaqim adalah pendapat jumhurul fuqaha. Jumhur fuqaha mengatakan bahasanya maka hukumnya di dalam di dalam sholat itu ada bahasa selain bahasa Arab. Maka hukumnya. Maka kalau perkataan Syekhul Islam kurang lebih demikian isinya, maka bisa kita pahami dari perkataan Syekhul Islam di antara bentuk maka hukumnya menurut jumhur fukaha dalam sholat ada ada, ada bahasa selain bahasa Arab ya semisal untuk eh, berdoa dalam sujud kemudian menggunakan bahasa selain di bahasa Arab. Allah alam tentang dalil tegasnya untuk menghukumi hal ini namun yang jelas kata Rasulullah Islam ini pendapat jumhur fuqaha. Bagaimana kamu membaca Al-Quran bersama-sama dalam satu tempat di mana masing-masing orang membaca satu juz di daerah di daerah saya hal ini rutin dilakukan setiap minggu. Mereka menamai dengan kataman Quran. Biasanya setiap orang sudah memiliki catatan juz tersendiri. Bila ada yang berhalangan hadir, maka ia membacanya di rumah. Maka di satu tempat kumpul ini juz 1, juz 2 sampai 30 orang. Maka ini termasuk kita bawa kepada penjelasan muslimin termasuk yang keberapa? Satu tempat dan masing-masing juznya sendiri-sendiri 30 orang. Ini termasuk penjelasan keberapa? Rincian keberapa? Ketiga, ya. ya tadi beliau contohkan ada orang duduk di soft, sholat, dan baca Quran sendiri-sendiri, satu tidak mendengarkan yang lain. Maka kalau dilihat dari baca Qurannya, maka ini boleh-boleh saja. Akan tetapi anggapan kalau itu khatam Al-Quran ini yang tidak benar. Karena tidak ada yang khatam. Orang yang jatahnya juz satu cuma katam juz satu. Orang yang jatahnya juz dua katam juz dua. Siapa yang katam Quran? Tidak ada yang katam Quran. Ya. Maka kalau dianggap sebagai khataman, khatam Quran eh, ini yang tidak tepat. Tapi kalau membacanya tidak masalah. Salat Eid, Salat itu artinya salat hari raya, boleh jadi Idul Fitri ataukah hari raya salat Id, eh, salat hari raya Idul Adha. Berapa ketentuan jarak perjalanan dikatakan safar? Apakah tiga jam? Perjalanan naik bis bisa dikatakan safar? Jawabannya safar tidak ditentukan dengan jarak, tidak ditentukan dengan jam, tidak ditentukan dengan kesulitan, akan tapi ditentukan dengan al-uf. Kalau dengan dengan kesepakatan masyarakat, jika kesepakatan masyarakat menilai hal tersebut sudah bepergian, ya maka itu bepergian. Jika masyarakat menilai ini belum bepergian, maka itu belum bepergian. Maka ini berubah-ubah sesuai keadaan, kondisi, dan yang lainnya. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Nah, kalau yang bersafar dianjurkan untuk tidak puasa karena termasuk bentuk keringan dari Allah. Jawabannya dirinci perlu rincian. Dianjurkan untuk untuk tidak berpuasa bagi orang yang safarnya itu repot karena dia naik bis ekonomi, ya, panas, macam-macam. Lemeslah kalau dia e, berpuasa, nah maka dianjurkan untuk orang ini untuk untuk berbuka dan tidak berpuasa. Ya, namun, maka tidak semua kondisi musafir dianjurkan untuk berbuka. Apa baca Quran bagi wanita pakai harus dengan pakaian tertutup seperti halnya salat? Jawabannya tidak karena tidak ada dalil yang mengharuskan demikian. Sebagaimana difatwakan oleh Saya Muslimin rahimallahu taala. Jika seorang duduk dalam majelis ilmu kemudian dia berhadas lalu dia keluar untuk wudhu kemudian dia kembali duduk di majelis tersebut, apakah ini bentuk adab dalam majelis ilmu? Mohon penjelasan dalilnya. Apakah hal ini berkaitan dengan hadis yang menyebutkan bahwa malaikat akan mendoakan orang yang duduk berzikir selama dia belum berhadas? Jawabannya tidak ada hubungan antara masalah yang ditanyakan dengan hadis tersebut. Hadis ini bicara, hadis yang disampaikan berbicara tentang keutamaan orang yang sholat berjamaah di masjid, e, sholat fardu berjamaah di masjid, kemudian setelah selesai sholat berjamaah, e, dia masih duduk di tempatnya, maka malaikat terus mendoakan selama dia belum berhadas. Jika dia sudah berhadas, meskipun dia keluar ke masjid, butuh dan balik lagi, keutamaannya sudah selesai. Nah, keutamaannya sudah berakhir. Maka tentang pertanyaan uh, duduk di majelis ilmu kemudian berhadas dan keluar untuk berwudu, maka setelah berhadas itu dia kemudian ngantuk, ya, maka kemudian dia menghilangkan ngantuk dengan berwudu, maka tidak mengapa. Namun jika jika tidak, maka itu bukan bagian dari adab duduk di majelis ilmu. Bagaimana jika tadarus dengan pengeras suara masyarakat melas sekitar tambah senang, buktinya memberi minuman dan makanan untuk yang tadarus. Dan memberi makanan dan minum untuk tadarus karena sudah dijadwal. <laughs> karena sudah dijadwal sama panitia di masjid, ini pembeli pemberi e, makanan untuk acara tadarus dijadwal ibu ini, ibu ini, hari ini ya. Ya sudah dijadwal masa enggak ini nanti dibilang pelit atau apa nah. Oleh karena itu maka jika seorang itu objektif maka yakin tadarus yang dengan dengar suara itu banyak madaratnya, banyak masalahnya. Pertama, itu bisa jadi kemungkaran sosial. Kem kemungkaran masyarakat. Ketika yang baca Al-Quran itu gratul-gratul, bacaannya babak belur, maka satu kampung itu mendengar maksiat. Mendengar maksiat. Ini mendengar kemungkaran yang wajib diubah dan wajib diingatkan dan ditegur. Nah, itu dan betapa banyak yang tadarus itu yang model ini. Biasanya hobi semangat baca untuk baca Quran dengan model tadarus dengan pengeras suara itu yang model yang bacanya masih gradul-gradul itu. Kemudian yang kedua ada sering kali ini sampai larut malam ganggu orang tidur jam istirahat dan seterusnya. Kenapa dalam kitab Tibyan An-Nawawi banyak menukil perkataan Ghazali sementara di sisi lain karya-karya Ghazali dari yang saya dengar banyak berisi hadis-hadis yang baik dan ilmu filsafat. Ghazali adalah seorang ya Abu Hamid Al Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ingat eh, mudah untuk ingat nama Abu Hamid Ghazali karena dia namanya Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya juga Muhammad. Beliau Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al Ghazali. Abu Hamid Al Ghazali ini adalah orang yang lemah dari sisi hadis, orang yang bermasalah dari sisi filsafat. Sebagaimana dikatakan oleh muridnya Ibn Arabi, beliau, beliau katakan guru saya, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali, adalah orang yang berusaha untuk membantah filsafat dengan belajar filsafat, akan tapi eh, setelah beliau menelannya, beliau sulit memuntahkannya. Nah, itu kata muridnya, Ibnul Arabi. Setelah beliau menelannya, menelan ilmu filsafat, beliau sulit untuk memuntahkannya. Artinya terpengaruh. Niatnya aslinya baik. Namun, terpengaruh karena kekurangan alat dan piranti dan belum saat atau karena faktor yang lain, maka beliau terpana dengan filsafat. Demikian juga dalam masalah bermasalah dalam masalah uh, sisi eh, kesufian beliau dan beliau bermasalah dari sisi masalah akidah beliau adalah seorang asyari dan beliau adalah imam dalam masalah fikih. Beliau adalah imam ulama besar dalam masalah fikih. Ulama besar mazhab syafi'i dalam masalah fikih setelah setelah Al-Ghazali semua kitab fikih mazhab Syafi'i adalah anak bukunya Ghazali. Setelah Ghazali, maka semua buku fikih mazhab Syafi'i itu berhutang budi pada bukunya Ghazali. Kalau tidak muhtasornya, ya ringkasannya. Kalau enggak ini ya salah untuk ringkasannya bukunya Ghazali dan seterusnya. Maka beliau imam besar dalam masalah fikih. Maka untuk orang yang untuk orang yang berilmu tidak masalah mengambil dan mengambil faedah dari perkataan Abu Hamid Al Ghazali terlebih lagi dalam masalah fikih terlebih lagi dalam masalah fikih tidak diingkari beliau adalah ulama besar dalam madhab syafi'i maka ringkasnya nilai dari satu buku itu adalah tergantung bukunya masing-masing kalau mau orangnya bermasalah kalau dia punya buku yang bagus, dalam buku fikihnya itu masalah bagus, mungkin tidak masalah mengambil faedah dari bukunya. Non bukunya bermasalah, maka bukunya bermasalah maka dilihat. Untuk orang awam tidak boleh membacanya, tidak boleh mentelaahnya. Untuk orang yang berilmu yang bisa memilah dan memilih, maka tidak mengapa membacanya dan mengambil manfaat darinya. Apakah orang yang baru belajar agama harus datang ke majelis dengan membawa kitab Padahal orang ini belum bisa membaca kitab atau dia hanya mendengarkan saja. Hendaknya dia datang ke majelis dengan bawa buku catatan. Tidak yang pertama, tidak yang kedua. Dia hendaklah datang dengan bawa buku catatan. Apa yang bisa dia tangkap dari apa yang disampaikan adalah dia catat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faidu al ilma bil kitab." Catatlah, ikatlah ilmu dengan dengan mencatat. Salat jenazah bacaan dicarkan atas untuk imam dan makmumnya. Bacaan takbirnya imam dijaharkan. Nah, bacaan al-fatihahnya imam dan baca ini disirkan. Apakah istri paman, istri kakek adalah mahram? Jawabannya tidak. Yang mahram itu adalah bibi dan istri paman bukan bibi. Istri paman itu bukan bibi. Hukum menyalami nenek-nenek yang tua karena takut terjadi salah paham. Untuk menyalami nenek-nenek, hukumnya diperselisihkan ulama. Sebagian ulama, sebagian mazhab semacam Hanabila, itu membolehkan men, uh, menyalami seorang laki-laki menyalami nenek-nenek tua dengan catatan amnul fitnah dan dia adalah nenek-nenek tua yang secara secara umum dikatakan tidak ada orang yang tertarik dengannya. Nah, ini menurut sebagian mazhab uh, ah, ini dibolehkan ya, semacam Hanabila. Meskipun sebagian ulama berpendapat semacam pendapat uh, ah, Al Albani demikian juga pendapat Ibn Bas di antara ulama yang memilih melarang semua bentuk salaman dengan lawan jenis baik nenek-nenek untuk laki-laki ataupun kakak-kakak untuk perempuan. Namun, namun sebagian ulama membolehkannya dengan syarat amru fitnah tidak ada dikhawatirkan gimana-gimana dan neneknya nenek tersebut adalah orang yang secara standar <laughs> terus tidak ada lagi orang yang berminat dengannya dan di antara ulama muasirin yang memilih untuk boleh kalau untuk nenek-nenek itu Syekh Abdullah Al Basam di Taudil Ahkam di kitab Jami' Dan berkaitan dengan masalah ini, wallah taala alam, pendapat yang saya nilai nampaknya lebih kuat adalah pendapat ulama atau mazhab yang membolehkan. Bolehkah menggunakan hailer atau menghirup obat menyembuh asma dengan hidung ketika puasa Ramadan? Jawabannya ini dibolehkan oleh Abdullah Aziz Ibnu Bas, demikian juga oleh Ibnu dan di, eh, beliau katakan ini bukan termasuk pembatal puasa. Seorang mendapatkan pahala sesuai dengan banyaknya niat yang dia niatkan. Kenapa nampak bertentangan dengan pelajaran di Kuwaitul Hisan? Bukankah seorang yang tidak berniat punya anak soleh, terus tidak sengaja anaknya menjadi anak soleh, tetap dapatkan pahala? Jawabannya sumber pahalanya berbeda. Tidak bertentangan. Kalau pelajaran di Kuwaitul Hisan yang mengatakan orang untuk mendapatkan pahala, padahal tidak punya niatan anaknya untuk jadikan anak soleh, pengennya dijadikan mungkin malah dijadikan yang anak biar eh, orang um, umum saja, yang umum umum saja lah nggak usah jadi soleh, ya, standar nasional lah. <laughs> Kata kan, jadilah orang yang nasional, ah, jadi ya ingin jadi punya anak nasional, namun tidak punya nggak ingin punya anak yang soleh. Kok ternyata ya, anaknya tadi tersesat ke jalan yang benar. Nah. Sehingga <laughs> ya, akhirnya jadi jadi orang yang <coughs> jadi orang yang saleh maka dia mendapatkan pahala. Orang tuanya dapatkan pahala. Dan pahala kenapa? Karena asar, asarul amal. Ya, asar. Adapun orang yang mendapatkan orang itu mendapatkan niat pahala karena berbanding lurus dengan banyaknya niat, maka ini apa? Sumber pahalanya, Pak? Niat lain. Ini bukanlah dua hal yang bertentangan. Apakah menangis saat sholat tapi tidak karena makna sholat al yang dibaca namun karena satu kejadian tertentu membatalkan sholat. Nangisnya tidak dibuat-buat. Nangis dalam nah, sebagian orang beranggapan bahasa nangis dalam sholat itu membatalkan membatalkan sholat karena ada suara ya, selain bacaan bacaan sholat. Ini adalah anggapan yang tidak benar. Nah, seandainya seandainya ilah batal adalah karena ada suara, maka sama saja antara antara menangisnya karena Quran ataukah menangisnya karena baru saja kehilangan motor, kemudian sholat, masya kemudian sudah nangis. maka sama saja karena ilahnya apa? Suara. Maka anggapan kalau bahasanya ilahnya adalah suara, kalau ada suara yang keluar ada suara keluar maka sholat itu batal. Dan ini dianggap bila maka ini satu yang tidak benar. Buktinya Nabi menangis dalam sholat, e, para sahabat menangis dalam sholat, dan sholat mereka tidak batal. Dan tentu ada suara dalam tangisan tersebut. Tetap ada suara meskipun itu pelan, liris sekalipun ada, ada suara. Oleh karena itu yang benar, nangis dalam sholat tidak membatalkan, e, tidak membatalkan sholat. Kalau berbuat baik tapi tidak niat, apakah tetap mendapatkan pahala? Jawabannya tidak dapat apa-apa. Ya cuma ada orang yang membutuhkan pertolongan, jatuh, eh, kemudian kita tolongi. Kenapa? Gak enak, masa dilihat orang, ada orang jatuh, kita kok cuma diem saja nggak nolongi. Nggak ada niatnya cuma itu. Ya, ya pantasnya lah, ada orang jatuh ya ditolongi. Oh, kalau niatnya cuma pantasnya, nggak ada nilainya. Tapi jika dia menolong tersebut, kenapa? karena saya ingin mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, makan al abdu fi auni, inna Allah fi auni abdi makan al abdu fi auni, akhihi sehingga Allah akan menolong seseorang ketika orang tersebut menolong saudaranya, ya, maka dia akan mendapatkan pahala dari niatnya tersebut. Apakah ada balasan pahala untuk orang yang di luar Islam yang berbuat kebaikan yang banyak? Kalau balasan pahala tidak ada, akan tapi balasan ada. Ya Allah balas kebaikan sosial yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang bantu orang miskin dan yang lainnya dengan Allah dengan Allah balas di dunia dengan diberi kesehatan dengan diberi kok kayaknya kok nggak pernah sakit nah itu balasan balasannya balasan untuk amal-amal kebaikannya di dunia adapun pahala di akhirat maka tidak ada Doa berbuka puasa yang banyak dikenal di masyarakat Allah malakasum itu daifnya dari sisi mana? Daifnya karena hadis mursal. Ya, in langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa benar cukup orang yang Apakah benar sikap orang yang sholat jamaah di banyak masjid tujuannya untuk adzan karena dia mengharapkan pahala muadzin? Meskipun di masjid tersebut sudah ada muadzin tetap, yang boleh jadi dia tidak suka dengan orang tersebut. Maka jika di satu masjid itu terdapat muadzin tetap, ya maka yang paling hak untuk beradzan adalah muadzin tetap yang ada di masjid tersebut. Namun kalau kalau masjid tersebut tidak ada muadzin tetap, maka di sini terdapat keutamaan yang sebagaimana Nabi katakan seandainya orang itu tahu pahala beradzan, maka orang akan dan orang tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan berundi, maka misalnya orang akan berundi. Tapi kalau di masjid ini ada muadzin tetap, maka kita nasihatkan dan kita sarankan ya, untuk minta izin kepada muadzin tetap jika dia mau beradzan. Jika diizinkan nggak masalah, jika tidak diizinkan maka itu hak otoritas muadzin tetap yang ada di masjid tersebut. Membaca Al-Quran dari pertengahan hingga pertengahan. Bukan awal sampai akhir. Apa disebut juga khatam? Dari pertengahan sampai pertengahan. Kok bisa dari pertengahan sampai pertengahan? Kalau dari pertengahan sampai pertengahan itu kan ketemu awal sampai akhir kan. Kalau orang tuh baca dari pertengahan sampai pertengahan atau ini. Hah? Jadi ada orang memulai baca Quran dia memulai untuk membaca Quran, oh mungkin yang ditanyakan adalah ada orang mulai baca Al-Quran dari juz 15. Dia nggak baca dari juz awal. Nah, namun dia bacanya dari juz 15. Dia, dia terus sampai uh, ketemu justru tersebut. Apakah ini disebut khatam? Kalau eh, khatam dalam pengertian uh, dia membaca semua surat, semua ayat di Quran, ya maka berarti dia dapatkan satu khatam. Uh, cuma dia di tengah separuh yang kedua, berkumpul kemudian separuh yang pertama. Status khatam insya Allah didapatkan. Baca Al-Quran dalam hati, apakah termasuk kiraatul Quran dan mendapatkan pahala? Telah kita bahas Bahasanya membaca Quran dengan hati itu tidak disebut kiroah. Tidak disebut membaca maka tidak ada untuknya pahala membaca Al-Quran. Apakah diperbolehkan sholat sendiri yang dicarkan pada waktu subuh, maghrib, dan isya? Ada orang sholat munfarid, kemudian eh, sholat subuh, maghrib, dan isya dengan suara keras, jawabannya boleh, kecuali jika ganggu orang. Apakah bisa disamakan dengan baca Al-Quran yang dijarkan tadi? Ya. Maka sholat, uh, e, sholat yang jariah maka boleh dikeraskan dengan catatan tidak mengganggu orang lain.